Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kajian kita mulaikan, kami ingatkan perhatikan ada penuntut ilmu. Yang di luar silahkan masuk. Coba lihat, ada Ada duduk? duduk? dan kita yang di dalam ya duduknya agak digeser biar lebih banyak menampung. Ya. Digeser para jamaah, tawassau. Yang di luar silahkan langsung masuk Kemudian bapak-bapak yang diberuga daripada tamah. Terpesila khusus sidah. Jadi dia ada ngaji tokol lemesa masa-masa di luar. <clears throat> Tama di beruga. Masjid masih kosong niki pada jamaah.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 السلف الصالح على فهم الصحابة وسادات التابعين أمرنا الله تبارك وتعالى فقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام فيجب أن يؤخذ الدين جملة واحدة لا فرق بين باب وباب في الدين فكلها كل أمر أمر الله به وجب العمل به وكل نهي نهى الله عنه حرم اتيانه يقول أبو عبد الرحمن السلمي من من كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه قال حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلبون القرآن قراءة القرآن فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها أي لم يتركوها حتى يعملوا بما فيها من العمل قال فتعلمنا القرآن والعمل جميعا فالدين عند أتباع المنهج منهج السلف الصالح كله معظم ليس فيه قشور بل يجتهد العبد في العمل بجميع شرائع الدين وسننه وآدابه مع تحري الإخلاص والمتابعة وفق فهم السلف الصالح ووفق فهم الصحابة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala Di kesempatan malam yang mulia ini Kembali kita bertemu dengan Fadilatul Syekh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Musa al-Nasr hafizahullah ta'ala dan pada kesempatan malam ini beliau setelah membawakan khutbatul hajah beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan pada kesempatan malam ini kita akan mempelajari dan kita akan saling ingatkan beberapa prinsip dasar dakwah as-salafiyah, dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang termasuk di dalamnya dengan sebenar-benarnya dan Allah Subhanahu wa taala menghidup kita menghidupkan kita di atas dakwah salafiyah dan mematikan kita pula di atas ad-da'wah as-salafiyah. Di antara prinsip dakwah ahli sunnati wal jamaah atau dakwah salafiyah yang paling agung adalah yaitu mengamalkan seluruh agama ini bersandar kepada pemahaman salafus salih. mengamalkan seluruh ajaran Islam berdasarkan pemahaman salafus salih ridwanullahu anhum ajma'in sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita mengikuti jalannya salafus saleh, para sahabat, para tabi'in yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an yang artinya wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan menyeluruh. Masuk ke dalam Islam dengan menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman untuk mengambil agama ini secara menyeluruh. Jangan dibedakan satu dengan yang lainnya. Seluruh perintah yang datang dari Allah Azza wa Jalla laksanakan dan seluruh larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Sebagaimana telah disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, dia mengatakan kami telah diberitakan oleh orang-orang yang mengajarkan kami Al-Quran, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta dibacakan Al-Quran oleh Nabi Alaihi Wasallam. Maka para sahabat apabila mereka mempelajari 10 ayat Al-Quran, mereka tidak melewati 10 ayat tersebut sampai mereka mengamalkan kandungannya kalau itu berupa amalan, maka sahabat mengatakan kami pun mempelajari Al-Quran beserta mengamalkan kandungannya. Oleh karena itu agama ini seluruhnya diagungkan dalam Islam. Tidak ada yang diistilahkan namanya kulit. Tetapi seorang hamba bersungguh-sungguh untuk mengamalkan seluruh syariat Islam, ajaran Islam, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, tentunya dibarengi dengan keikhlasan dan al-mutaba'ah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman para sahabat رضوان الله عنهم أجمعين يأخذ أتباع منهج السلف الصالح بالدين كله وفق فهم السلف لهذا الدين قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا توعد الله تبارك وتعالى من شاقق الرسول وخالف امره ومن اتبع غير سبيل السلف الصالح وقرن الله تبارك وتعالى بين هاتين بين هذين الامرين فدل على تلازمهما فمن لم يتبع سبيل المؤمنين لم يكن متبعا ومطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابه رضوان الله عليهم والايات كثيره في وجوب اتباع السلف وفهم الدين بفهم السلف ولكن المقام لا يقتضي الاطاله اكثر من هذا ومن الاحاديث الحديث المشهور حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وروي عن جماعة من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك والعياذ بالله وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين, على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال من ما أنا عليه وأصحابي فدل على أنه لا نجاة لأحد من هذه الأمة إلا بأن يكون على منهج أصحاب رسول الله وقبل ذلك على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سبيل النجاه وهذا الطريق الذي على كل مسلم ان يتبعه ليكون من الناجين في الدنيا والاخره جعلنا الله منهم Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan pengikut manhajus salafus saleh mengambil agama secara menyeluruh sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafus saleh, para sahabat dan para tabi'in dan yang lainnya. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang artinya barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti bukan jalannya kaum mukminin kami akan palingkan mereka dengan sebab keberpalingannya dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Maka Allah tabaraka wa taala mengancam orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula yang tidak mengikuti jalannya para sahabat. Jalannya salafus saleh dengan ancaman apa? kesesatan Kemudian dengan ancaman jahanam. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan wajibnya mengikuti jalan mereka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan antara menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi jalannya para sahabat. Maka ini menunjukkan keduanya mesti sejalan dan seiring, tidak bisa untuk dipisahkan. Kemudian Barang siapa yang tidak mengikuti jalannya para salafus salih, maka hakikatnya dia belum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini, ketika kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya pula kita harus mengikuti jalannya para sahabat sabilul muminin. Ayat tentang hal ini sangat banyak. Yang mana posisi di tempat ini atau kesempatan sekarang ini bukan tempatnya untuk kita membawakan ayat-ayat yang begitu banyak tentang kewajiban mengikuti mereka. Adapun dari hadis, yaitu dalam hadis yang terkenal dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umatku pasti akan melaksanakan apa-apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel." Sebagaimana seukuran sandal dengan sandal. Persis akan mengikuti apa yang mereka laksanakan. Sampai-sampai sekiranya ada dari Bani Israel akan menzinahi ibunya dengan terang-terangan. Niscaya akan ada di tengah umat ini akan menzinahi ibunya terang-terangan. Sesungguhnya Bani Israel telah terpecah belah menjadi 72 kelompok. Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 kelompok semua mereka di neraka kecuali hanya satu kelompok. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah yang satu kelompok yang selamat ini? Maka Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, yaitu orang-orang yang mengikuti apa yang aku jalankan dan apa yang dijalankan oleh para sahabatku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hadis ini menunjukkan tidak akan ada keselamatan bagi umat ini. Melainkan harus mereka berjalan di atas jalannya para sahabat. Jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah dia satu-satunya jalan keselamatan. Maka seluruh muslim wajib baginya untuk mengikuti jalan mereka. Sehingga mereka akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat Semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam satu kelompok ini dan satu golongan ini. الأصل الثاني من أصول الدعوة السلفية الاهتمام بالتوحيد الاهتمام بالتوحيد تعلما وتعليما ودعوة وعملا والبداءة به وتقديمه على الدوام لما كان السلف الصالح وأتباعهم يعظمون ما عظمه الله ويقدمون ما قدمه الله كان أكبر اهتماماتهم وأولى أولوياتهم الاشتغال بالتوحيد تعلما وتعليما وعملا في أنفسهم وتطبيقا ودعوة والبداءة به لأن الله هو الذي قدمه وهو الذي عظمه جل وعلا قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حصر الله تبارك وتعالى المقصد من خلقه للجن والإنس في التوحيد وأخبر أنه ما أرسل رسله إلا لهذا المقصد قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكان عليه الصلاة والسلام يوصي دعاء الدعاة الذين يرسلهم إلى الإسلام يوصيهم بالبداءة بالتوحيد فإنه كما روى ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر المشهور بني الإسلام على خمس على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان هذه هي أصول الإسلام أولها إقامة التوحيد فهذا الأصل اهتم به أتباع المنهج السلف الصالح واشتغلوا بإصلاح المجتمع أول ما يشتغلون به دعوتهم إلى التوحيد وإصلاح عقائدهم لأن الله ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك وقضى عليه الصلاة والسلام طوال مدة دعوته في مكة داعيا إلى التوحيد ثم لما هاجر إلى المدينة ظل داعيا إلى التوحيد ودعا إلى الأحكام وبين الحلال والحرام وبين شرائع الإسلام فهذا الأصل من أعظم ما يميز أتباع المنهج السلف الصالح عن غيرهم أنهم يشتغلون بالتوحيد وأكبر همهم وأكبر مطلب يطلبونه من الناس أن يوحدوا الله لا يبتغون على ذلك أجرا تأسيا برسل الله عليهم صلوات الله وسلامه Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla. Prinsip yang kedua, dasar dan pondasi yang kedua dari prinsip dasar dakwah as-salafiyah, dakwah ahlu sunnati wal jamaah. Yaitu perhatian terhadap tauhid. Memberikan perhatian ekstra terhadap tauhid. Dalam mempelajarinya. Atau mengajarkannya. Mengamalkannya. Mendakwahkannya dan memulai dakwah dengan tauhid dan mengedepankannya dengan kontinu dan berkesinambungan serta terus-menerus. Ketika para salafus saleh dan pengikut-pengikut mereka mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla dan mengedepankan apa yang dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatian mereka yang terbesar dan hal yang paling utama diprioritaskan adalah tauhidullah azza wa jalla. Mereka sibukkan diri mereka untuk mempelajari tauhid, mengajarkan tauhid, mengamalkan tauhid pada diri mereka, mendakwahkan tauhid dan memulai dakwah mereka dengan tauhid Allah azza wa jalla. Kenapa demikian? Karena Allah azza wa jalla telah mengedepankannya dan Allah subhanahu wa taala telah mengagungkan perkara tauhid ini. Di antara dalil-dalil dan ayat yang menunjukkan pentingnya tauhid ini adalah di antaranya firman Allah Azza wa Jalla. Yang semua ayat ini kita hafal para jamaah. Semua kita mengenal ayat ini yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Liya'budun yaitu mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Maka Allah azza wa jalla dalam ayat ini memfokuskan, menghususkan tujuan penciptaan jin dan manusia dan membatasi tujuan penciptaan jin dan manusia hanya untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengutus para rasulnya. Untuk apa? Apa tujuan mereka? tujuan mereka adalah untuk menegakkan dan mendakwahkan tauhid ini. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, "Tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu ya Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku." Fa'buduni beribadalah hanya kepadaku, tauhidkanlah aku, tauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ayat tentang hal ini sangat banyak. Dan Nabi Alaihissalam telah mewasiatkan para duat, mewasiatkan para dai yang diutus oleh beliau ketika memulai dakwah mereka hendaklah memulai dengan dakwah tauhid. Ajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muad ibn Jabal ketika beliau diutus ke negeri Yaman. Nabi alaihi salatu wasallam katakan wahai Muad, engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahi mereka, yang kamu ajak mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari hadis dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya Islam dibangun atas lima dasar. Mana dia? Ala an yuwahhidullah, ala an yuwahhadallah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian puasa, kemudian menunaikan zakat, kemudian berhaji, ini merupakan usulul Islam, prinsip dasar Islam, yang mana yang pertama kali adalah menegakkan tauhid. Mendakwahkan tauhid, menegakkan tauhid telah diberikan perhatian oleh pengikut-pengikut salafus salih ridwanallahu anhum ajma'in. Dan yang pertama kali mereka sibukkan diri mereka adalah bagaimana memperbaiki akidah umat, meluruskan kepercayaan umat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umat ini untuk berbuat demikian. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menghabiskan waktu beliau, umur beliau selama dia berdakwah di Makkah mendakwahkan kepada tauhidullah azza wa jalla mengesahkan Allah azza wa jalla dengan ibadah kemudian setelah Nabi alaihi salatu wasallam berhijrah ke Madinah berlanjut dakwah tauhid kemudian juga Nabi alaihi salatu wasallam mengajak kepada hukum-hukum Islam kemudian mengajak kepada halal dan haram kemudian mengajak kepada sisa-sisa dari syariat dan ajaran-ajaran Islam sungguh mendakwahkan tauhid ini merupakan dan memberikan perhatian yang terbesar terhadap tauhid. Ini merupakan hal yang paling membedakan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah dengan seluruh dakwah-dakwah yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena hal yang teragung yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla dari manusia ini apa? Yaitu mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala Dan tentu ketika kita mendakwahkan tauhid, jangan sekali kita minta ganjaran dari manusia, minta upah dari manusia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta upah kepada manusia ketika mendakwahkan tauhid ini. الأصل الثالث من أصول الدعوة السلفية تحري السنة الثابتة والعمل بها والدعوة إليها وعدم معارضتها بأي معارض من الأهواء أو الآراء أمر الله تبارك وتعالى بالاستمساك بوحيه جل وعلا قال تبارك وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم أمر الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالوحي ويتعلق بالسنة كما سيأتي في الحديث بالاستمساك كما أمر جل وعلا موسى في كتابه قال فخذها بقوة أي التوراة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وقال ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة فالمسلم مأمور من الله تبارك وتعالى بأخذ الدين بقوة بأخذ السنة بقوة وتحري ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر شؤونه وأن ينشر ذلك وأن يدعو إلى ذلك قال الله تبارك وتعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم أمر الله عز وجل بالاستقامة وهذا كاف في النهي عن اتباع أهواء الناس ولكنه أمر وخص النهي عن اتباع أهواء الناس بأمر خاص وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وحديث العرباض ابن سارية لا يخفاكم قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بالأمر بأخذها أو باتباعها بل أمر بالعض عليها بالنواجد وحذر من ضدها فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي حديث عتبة بن غزوان وقد ذكرناه في المحاضرة السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم قالوا يا نبي الله أو منهم قال بل منكم ويقول الزهري من أئمة السلف من أئمة التابعين قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة هذه النجاة من الفتن الاعتصام بالسنة فالعبرة عند أتباع منهج السلف الصالح في وزن الأقوال وزن المذاهب وزن المناهج وزن الأشخاص مدى قربها من الدليل الثابت أو بعدها مدى قربها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعدها بهذا يوزن الناس وبهذا توزن الأقوال والمناهج عند أتباع منهج السلف الصالح Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian prinsip dasar yang ketiga dari prinsip dakwah as-salafiyah, dakwah al-sunnati wal jamaah, yaitu berusaha mencari hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan mengamalkannya serta mendakwahkan kepadanya, mengajak kepadanya dan tidak mempertentangkannya dengan apapun baik berupa pendapat ataupun hawa nafsu. Allah Azza wa Jalla telah perintahkan untuk berpegang teguh dengan wahyunya. Sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya berpegang teguhlah dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan berpegang teguh dengan wahyu dan dengan sunnah sebagaimana dalam firman-Nya kepada Musa alaihissalam, wassalam ketika mengambil wahyu tersebut, ketika mengambil agama tersebut, mengambilnya dengan kekuatan, dengan sepenuh tenaga dan penuh dengan perhatian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa dalam Al-Qur'an, "Khudha biquwwah." Ambillah ia dengan kuat, dengan penuh kekuatan. Kemudian juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Yahya, Ya Yahya khudil kita, kitab kuah. Wa ya Yahya, ambillah kitab itu dengan kekuatan, dengan kuat. Maka seorang muslim diperintahkan untuk mengambil agama ini dan mengambil sunnah ini dengan penuh kekuatan dan berusaha sekuat tenaga mencari yang sahih yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta mengamalkannya dalam seluruh kehidupannya dalam segala urusannya sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya oleh karena itu ajaklah dan istiqomahlah sebagaimana engkau telah diperintahkan dan jangan sampai engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia ini untuk, untuk istiqomah. Ini sudah cukup. Tetapi Allah Azza wa Jalla lebih menguatkan lagi dengan apa? Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan kalian mengikuti hawa, hawa, hawa nafsu manusia ini. Jangan ikuti manusia ini. Maka di sini Allah Azza wa Jalla setelah memerintahkan untuk istiqamah, Mak, kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita jangan sampai mengikuti hawa nafsu manusia. Karena apa? Setelah datang perintah secara umum, lagi diperkuat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan perhatian dan penuh kekuatan kita mengambil agama ini. Kemudian, dalam ayat yang lain juga, Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya, sekali-kali tidak demi Robmu. Mereka tidak beriman, sampai mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak menemukan rasa sempit hati di diri mereka terhadap apa yang kuputuskan dan mereka menerima dengan sepenuhnya keputusanmu ya Muhammad. Kemudian juga dalam hadis Al-Irbad ibn Sari radhiyallahu an yang mana tidak samar bagi kita, jelas bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ambillah sunnahku, pegang teguhlah sunnahku, tata caraku, petunjukku, dan sunnahnya khulafar rasyidin yang lurus dan terpimpin. Berpegang teguhlah kalian dengannya, dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Disebutkan dalam hadis ini tidak sebatas mengambilnya dan mengikutinya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk menggigitnya sekuat tenaga dengan gigi kita. Dan tidak cukup sampai situ. Tetapi Nabi Alaihissalam juga mengingatkan kita untuk meninggalkan lawan dari sunnah tersebut. Maka Nabi Alaihissalam mengatakan, Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Jauhkanlah segala perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Karena sesungguhnya seluruh perkara-perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dan seluruh bid'ah dalam agama ini sesat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain dari hadis Utbah bin Ghazawan yang mana hadis ini telah lewat pada pertemuan kita yang lalu yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya di hari-hari akan datang hari-hari yang membutuhkan kesabaran hari-hari yang membutuhkan penuh kesabaran yang berpegang teguh di saat itu dengan ap, seperti apa yang kalian pegang teguh. Yang berpegang teguh di saat itu ya, dengan seperti apa yang kalian pegang teguh yaitu para sahabat, mereka mendapatkan pahala 50 di antara kalian. Sahabat bertanya, "Wahai Nabi Allah, Apakah 50 dari mereka? Nabi SAW menjawab, tidak. Tetapi 50 pahala di antara kalian itu pahalanya sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu Imam Zuhri rahimahullah taala mengatakan dahulu para ulama-ulama kita mengatakan berpegang teguh dengan sunnah itu najat berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah para sahabatnya adalah keselamatan keselamatan dari fitnah. Keselamatan dari berbagai macam ujian dan cobaan. Maka yang menjadi ukuran dan timbangan bagi para pengikut salafus soleh yaitu menimbang seluruh ucapan manusia, seluruh manhaj, metode-metode dakwah yang ada dengan kedekatannya kepada dalil atau jauhnya dari dalil mereka ditimbang semuanya dengan dalil yang datang dari agama ini. Oleh karena itu, timbangan inilah yang wajib kita gunakan. Itu menimbang amalan manusia, menimbang pribadi, menimbang manhaj, kedekatannya kepada sunnah atau jauhnya dari sunnah bersandar kepada dalil dan bersandar kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh para atba al-manhaj salaf, pengikut salafus saleh ridwanullahu anhum ajmain. Al-aslu ar-rabi' al-hadar min al-ibtida' wal والبراءة من أهله والتحذير منهم وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله في حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية مسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولذلك اشتد خوف أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا من البدعة وأهلها لأن كل بدعة ضلالة وكل من صيغ العموم فلما علموا أن كل بدعة ضلالة لصاحبها وتورده والعياذ بالله المهالك بعد ذلك اشتد حذرهم وخوفهم من البدعة في الدين وقال الله تبارك وتعالى في بيان وجوب الولاء والبراء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فاتباع منهج السلف الصالح يوالون اولياء الله واعظم اولياء الله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالون اصحاب رسول الله والمؤمنين من هذه الامه وائمه الاسلام في كل زمان ومكان وينتصرون لهم ويذبون عنهم ويحبونهم ويرجون الله أن يجمعهم بهم في جنته تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام محذرا من أهل البدع ومن أهل الضلال قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم سماهم الله في مطلع سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يحذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من هؤلاء ويقول فضيل بن عياض رحمه الله أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع هكذا كان أهل القرون الأولى كلهم أصحاب السنة وينهون عن أصحاب البدع ثم طرأت البدع على الأمة ولا تزال في ازدياد ولا يزال يخرج في كل يوم من البدع ويطل على المسلمين من أهل البدع ما شاء الله و علماء أهل السنة لهم بالمرصاد وأتباع منهج السلف الصالح محققين لهذا الأصل الذي هو الولاء والبراء Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, prinsip yang keempat dari prinsip dasar dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah, waspada dari mengada-ada dalam agama ini dan berlepas diri dari pelaku-pelaku bid'ah dan mengingatkan umat akan perkara-perkara bid'ah dan berloyalitas mencintai wali-wali Allah serta memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami itu dalam agama ini yang bukan termasuk darinya maka ditolak. Kemudian dalam lafaz Imam Muslim rahimahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari Islam, yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bukan dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ditolak. Oleh karena itu, amat dahsyat takutnya para pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang hakiki akan perkara bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah. Karena apa? Karena seluruh bid'ah ini diketahui sesat dalam agama. Dan perhatikan kata-kata kullu ini merupakan teks yang menunjukkan keumuman seluruh perkara bid'ah dalam agama ini sesat. Oleh karena itu, ketika para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui akan bahaya bid'ah dan kesesatan bid'ah, maka amat takut sekali mereka untuk mengada-ada di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mujadalah yang artinya engkau tidak akan temukan suatu kaum yang beriman kepada Allah beriman kepada akhir saling menyayangi saling mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun mereka itu bapak-bapak mereka anaknya, kerabatnya, karena mereka telah dicatat keimanan mereka oleh Allah tabaraka wa taala. Perhatikan para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Pengikut salafus saleh berloyalitas mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan wali Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mereka mencintai kaum mukminin. Kemudian mencintai imam-imam kaum muslimin di setiap tempat dan di setiap masa. Mencintai mereka dan mereka berharap dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikumpulkan dengan para kaum mukminin, dengan para imam-imam Islam, dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman mengingatkan dan mewanti-wanti kita jangan sampai mengikuti orang-orang menyimpang. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang memiliki beberapa kemungkinan arti, tidak bisa dipastikan suatu kemungkinan kecuali dengan dalil yang lainnya. Dikatakan ayat mutasyabihat sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di muka, di awal-awal surat Al Imran. Yang arti ya dalam firman-Nya huwallazi anzal 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah Azza wa Jalla telah menurunkan kepada Muhammad Al-Qur'an. Di antara Al-Qur'an itu ada ayat muhkamat yang jelas maknanya, tafsirannya tidak membutuhkan ayat yang lain atau hadis untuk menafsirkannya. Dan ada dan itulah dia umul kitab induknya Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat dan ada pula ayat-ayatnya ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang memiliki beberapa kemungkinan makna tidak bisa dipastikan dari kemungkinan itu mana yang dimaksud oleh Allah kecuali dengan ayat yang lainnya atau hadis yang lain yang menjelaskannya. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang ada penyimpangan, penyelewengan, kesesatan dalam hatinya, fayattabi'una ma tashabah. Dia akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Apa mereka inginkan? al fitnah. Mereka ingin membuat kekacauan dan fitnah. Dan mencari-cari takwilnya serta tafsirnya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita melihat orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang samar, meninggalkan yang jelas, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Faulaika alladzina sammallah. Mereka lah yang telah disebut oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an. Itu orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya. Fahdharu, maka waspadailah mereka, tinggalkanlah mereka. Oleh karena itu, telah dikatakan oleh Fudhil bin Iyad rahimahullahu taala aku menemukan khiyaran nas, manusia terbaik. Siapa? Para sahabat. as awal, generasi pertama. Kulluhum ashabu sunnah. Semua mereka ahlu sunnah. Aku temui manusia-manusia terbaik. Semua mereka ahlu sunnah. Dan seluruh mereka melarang dari pelaku-pelaku bid'ah Mengwanti-wanti wasma waspadai pelaku-pelaku bid'ah. Demikianlah mereka. Orang-orang berada di generasi-generasi pertama dari umat ini. Semua mereka di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh mereka melarang dari perkara bid'ah dan pelaku bid'ah. Namun setelah itu muncullah bid'ah-bid'ah. Dan senantiasa bermunculan terus. Maka ulama sunnah dan pengikut salaful ummah radhiyallahu anhum ajma'in mereka berlepas diri dari bid'ah beserta pelaku-pelaku bid'ah. الأصل الخامس الاهتمام بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر الله تبارك وتعالى أول ما أمر بالعلم قبل القول والعمل وقال جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد ليتفقهوا في الدين أي من بقي وهم الأكثر ليتفقهوا في الدين ثم ليبلغوا هذا العلم ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يقول الإمام أحمد رحمه الله الناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بقدر الأنفاس هذه منزلة العلم عند أئمة الإسلام وعند أئمة السلف الصالح لا يفترون عن طلب العلم وأصل حياتهم الدنيا من أعظم أصول حياتهم ومن أعظم ما يقضون أوقاتهم فيه تعلم العلم الشرعي الذي هو علم الكتاب والسنة ونشره في الناس جعلنا الله من أتباعهم في ذلك prinsip dasar yang kelima dari prinsip dakwah salafiyah, dakwah alisun di wal jamaah. Memberi perhatian terhadap menuntut ilmu syar'i dan mendalami agama ini. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam Al-Quran yang artinya ilmuilah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diberi kecuali Allah dan minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Maka dalam ayatnya Allah Azza wa Jalla memulai dengan ilmu sebelum diucapkan dan sebelum diamalkan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla sebutkan yang artinya sekiranya ada dari setiap kelompok untuk bertafakuh yang mana awal ayat mengatakan Allah Azza wa Jalla sebutkan tidak sepantasnya seluruh kaum mukminin untuk berangkat berperang. Sekiranya ada beberapa orang dari setiap kelompok untuk bertafakuh mendalami urusan agama ini. Dan mereka nantinya setelah selesai belajar menuntut ilmu, memberi peringatan kepada kaumnya agar mereka sadar, agar mereka kembali, agar mereka ingat dan waspada. Disebutkan dalam ayat ini, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Sekiranya dari setiap kelompok yang berangkat berjihad ini ada yang tinggal. Apa tujuannya tinggal? Tidak semua berangkat. Lihat tafaqahu fiddin. Dan ini lebih banyak untuk tinggal apa? Mendalami urusan agama ini. Mempelajari agama ini. Ketika kaum mereka sudah pulang berjihad, atau mereka sudah pulang menuntut ilmu, mereka akan menyampaikan ilmu ini kepada mereka. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah taala telah mengatakan, manusia lebih membutuhkan ilmu daripada membutuhkan makanan dan minuman. Kenapa demikian? Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Adapun ilmu ini dibutuhkan seukuran keluarnya napas ini dibutuhkan oleh mereka. Inilah dia kedudukan ilmu di kalangan imam-imam kaum muslimin dan imam-imam salaful ummah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak pernah merasa keluh, mereka tidak pernah merasa bosan, mereka tidak pernah menyerah untuk menuntut ilmu syar'i. Dan pokok dari kehidupan mereka adalah yaitu mempelajari ilmu syar'i, mempelajari ilmu kitab, mempelajari ilmu sunnah serta menyebarluaskannya di tengah-tengah umat ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bagian dari pengikut-pengikut mereka. الأصل السادس من أصول الدعوة السلفية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة والحرص على هدايه الخلق رحمه بهم وان دعوه السلفيين دعوة علنية عامة لا سرية فيها ولا تخصيص هذه دعوة السلف قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فمن دعا بغير بصيرة فليس من أتباع رسول الله في الدعوة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ومن لم يتخل من الشرك ودعا إلى الله فليس من أتباع رسول الله في الدعوة لأن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول دعوتهم البراءة من الشرك وأهله وقال تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وأتباعه رحمة للخلق ف من أكبر همومهم أن يهتدي الخلق إلى الحق والهدى وفي حديث ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم ظاهرين على الحق فدعوتهم ظاهرة وتمسكهم بالحق ظاهر لا يخفون شيئا وليس عندهم شيء يخفونه أو يخافون من إظهاره لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة خالفوا منهج السلف وهذه صفة المخالفين منهج السلف أن دعوتهم سرية وهذه صفة المفسدين لعقائد الناس ولحياة الناس نسأل الله السلامة وأن يحفظ المسلمين من شر كل من يكيد للإسلام باسم الإسلام أو باسم غير الإسلام Hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Tidak aman ngantok. Prinsip dasar yang keenam mengajak kepada Allah. Mengajak kepada agama Allah azza wa jalla berdasarkan ilmu dalil dan berusaha memberikan hidayah kepada manusia ini sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Dan sesungguhnya dakwah salafiyah bukan dakwah yang sembunyi-sembunyi dan bukan pula dakwah yang eksklusif dakwah yang khusus Allah Azza wa Jalla telah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang artinya katakan ya Muhammad inilah jalanku aku mengajak kepada Allah Azza wa Jalla ala basirah di atas dasar ilmu dan keyakinan aku dan yang mengikutiku. Aku dan yang mengikutiku. Maka barang siapa yang mengajak bukan berdasarkan dalil yang sahih, dalil yang benar, maka dia bukan pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Kemudian Allah azza wa jalla menyebutkan dan maha suci Allah azza wa jalla dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Maka barang siapa yang tidak lepas dari kesyirikan, tidak bersih dari kesyirikan, tidak berlepas dari kesyirikan, maka bukan dia termasuk pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah. Karena prinsip dasar dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat yang lain. Yang artinya, hendalah ada sekelompok di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian juga firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain yang artinya tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam rahmat, kasih sayang. Demikian juga pengikutnya kasih sayang terhadap makhluk yang lainnya. Dan angan-angan yang terbesar dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dan pengikut kebenaran adalah bagaimana umat ini mendapatkan hidayah dan petunjuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Thauban radhiyallahu anhu Nabi alaihi wasallam bersabda yang artinya senantiasa ada satu kelompok dari umat ini yang nampak jelas di atas kebenaran. Mereka tidak mudarat karena orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala mereka tetap berada di atas kebenaran tersebut. Hadis ini sahih telah diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah taala. Nabi alaihi salatu wasalam sebutkan tentang sifat kelompok yang selamat adalah dakwah mereka jelas terang-terangan tidak ada sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang harus disembunyikan. Seluruh dakwah mereka dinampakkan dan diterangkan dan dijelaskan kepada umat ini. Oleh karena itu telah dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala artinya beliau mengatakan apabila engkau melihat suatu kaum menyampaikan agama mereka berbisik-bisik dikhususkan orang-orang tertentu tidak mengikut sertakan orang banyak, maka ketahuilah mereka telah membangun kesesatan. Orang-orang yang punya dakwah tersembunyi. Sehingga kalau kita istilahkan ada namanya gerakan bawah tanah. Ya. Tidak tahu gerakan atas tanah, tidak tahu juga. Maka mereka ini telah menyelisih manhajus salaf. Dan inilah sifatnya orang-orang yang menyelisih dakwah ahli sunnati wal jamaah. Dakwah salafiyah. Dakwah mereka sembunyi-sembunyi. Pergerakan mereka tersembunyi. Dan inilah dia sifat dakwah yang merusak akidah umat. Dan merusak akidah kaum muslimin. Dan merusak kehidupan mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari kejahatan mereka yang telah mengatasnamakan Islam dengan perbuatan mereka. الأصل السابع من أصول الدعوة السلفية التواصي بالتحلي بمكارم الأخلاق اقتداء بمن قال الله فيه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم فمن أصول الدعوة السلفية التواصي بالتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صفات أتباع السلف الصالح بحق أنهم أحسن الناس خلقا شيخ الإسلام رحمه الله صنف العقيدة الواسطية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فذكر فيها قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق أي أهل السنة ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ثم ذكر الأخلاق جملة من الأخلاق التي يوصي أوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام وهي من عقيدة أتباع المنهج السلف الصالح نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا وحري بمن أراد تحقيق اتباعه أن يتحلى بأخلاقه عليه الصلاة والسلام قال تبسمك في وجه أخيك صدقة وكان يفشي السلام ويأمر بإفشاء السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر بالصبيان سلم عليهم ولطفهم وكانت الجارية الطفلة الصغيرة تأتي فتأخذ بيده فيمشي معها حيث شاءت وطلبت منه امرأة في عقلها شيء طلبت منه حاجة فقال لها عليه الصلاة والسلام يا أم فلان وهي في عقلها شيء انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك انظري أي مكان تريدون تريدينه حتى أقضي لك حاجتك ذهبت إليه وسمعت لطلبك هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من صفات أتباع منهج السلف الصالح العنف والعبس العبس في وجوه الناس وعدم إفشاء السلام والغلظة في تعامل هذه ليست أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست أخلاق أتباعه جعلنا الله منهم من الذين اتبعوه عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, prinsip dasar yang ketujuh. Dari prinsip dakwah as-salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, Yang ketujuh adalah saling ingatkan dan saling nasihati untuk berakhlak yang mulia. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Guna kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah azza wa jalla firmankan tentang beliau yang artinya sesungguhnya engkau yang Muhammad telah berada di atas akhlak yang agung dan mulia. Maka di antara sifat pengikut salafus saleh mereka adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Telah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam uh, kitab beliau Al-Aqidah al ketika menerangkan tentang akhlak dalam kitab beliau, beliau mengatakan wa yad'un dan mereka ahlu sunnah wal jamaah mengajak menyeru kepada akhlak-akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang baik dan mereka meyakini makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu Syekhul Islam rahimahullah taala menyebutkan beberapa bagian, beberapa bentuk akhlak yang telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini yang pantas dipegang oleh kaum muslimin dan ini bagian dari akidah pengikut salafus salih radhiyallahu anhu majmain. Nabi alaihi salatu wassalam manusia yang paling agung akhlaknya, paling mulia akhlaknya. Maka amat layak bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berpegang teguh dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yang artinya senyummu di wajah temanmu ini adalah sodakoh. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk menembarluaskan salam terhadap orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipegang oleh anak perempuan yang kecil, anak kecil perempuan, dan dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemana yang diinginkan oleh anak kecil ini? lihatlah kelembutan dan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga bagaimana tentang seorang wanita yang ya ada sedikit gangguan dalam akalnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya? Wahai ya seorang wanita, lihat jalan mana, kebutuhan apa yang kau inginkan, aku siap untuk melayanimu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? akhlak beliau yang begitu mulia dan begitu tinggi. Maka oleh karena itu, bukanlah termasuk sifat pengikut salafus Saleh radhiyallahu anhum ajma'in yang bersikap kasar. Yang bersikap cemberut wajahnya di muka orang lain. Tidak mau menyebarluaskan salam. Kaku dan semisalnya. Ini bukan sifat dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wa jalla jadikan kita orang-orang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam yang kecil maupun dalam hal yang besar. Naam. Al-ashl ats-tsamin min usul الأصل الثامن من أصول الدعوة السلفية الرجوع إلى العلماء الربانيين في النوازل يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا الرجوع إلى العلماء الربانيين في النوازل هذه صفة أتباع منهج السلف الصالح الأصل التاسع من أصول الدعوة السلفية الحذر من التحزب والتفرق امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والقائل جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء براءة من الله من هؤلاء المتحزبين والمتفرقين وأمر لنبي عليه الصلاة والسلام بأن يبرأ منهم يقول العلامة بن باز رحمه الله ورضي عنه ولا يجوز التفرق والاختلاف ولا الدعوة إلى حزب فلان وحزب فلان ورأي فلان وقول علان وإنما الواجب أن تكون الدعوة واحدة إلى ماذا؟ الواجب أن تكون الدعوة واحدة إلى الله ورسوله إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا الواجب أما الدعوة إلى أسماء وإلى أحزاب وإلى أشخاص فهذه مخالفة لأمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وتفريق للمسلمين ودخول والعياذ بالله في الفرق الهالكة التي حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من سلوك سبيلها Kaum muslimin rahmat Azza wa Jalla, prinsip dasar yang kedelapan Di antara prinsip dakwah al sunnati wal jamaah kembali kepada para ulama Rabbani dalam kejadian-kejadian yang terbaru dan masalah-masalah kontemporer. Ini sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Azza wa Jalla yang artinya apabila datang kepada mereka suatu perkara berupa keamanan maupun rasa takut mereka menyebarluaskannya itu orang-orang munafikin Sekiranya mereka mengembalikan perkara tersebut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulil amri, para ulama dan para penguasa di antara mereka, ini saya akan diketahui apa dibalik itu, apa yang bisa dipetik dari kejadian tersebut. Kalau bukan karena karunia Allah Azza wa Jalla atas kalian dan kasih sayangnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan. Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, telah dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Senantiasa manusia ini berada dalam kebaikan selama mereka menimba ilmu dari ulama-ulama besar mereka. Dan apabila mereka telah menimba ilmu dari ya asagir yang kecil-kecil bukan kembali kepada kibar ulama, maka di saat itulah mereka akan celaka dan binasa. Maka kembali kepada para ulama ul kibar, ulama ul rabbani, ulama-ulama salafi, ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah dalam perkara-perkara terbaru, kejadian-kejadian terbaru, ya, dalam masalah-masalah kontemporer, ini merupakan sifat dari pengikut salafus saleh radhiyallahu anhu majma'in. Kemudian prinsip yang kesembilan, waspada terhadap berkelompok-kelompok, berpartai-partai dan berpecah belah. Allah Azza wa Jalla telah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan ini sebagai bentuk kita amalkan ayat ini mewaspadai kelompok-kelompok tersebut. Itu Allah Azza wa berfirman yang artinya berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah semua. Jangan kalian berpecah belah. Kemudian juga Allah Azza wa sebutkan dalam ayat yang lain. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi kelompok-kelompok, sekte-sekte. Engkau bukan termasuk dalam golongan mereka sedikit pun ya Muhammad. Maka Allah Azza wa Jalla melepaskan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang berkelompok-kelompok, bersekte, bersekte dan beraliran-aliran. Oleh karena itu Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala mengatakan, tidak boleh berpecah belah, tidak boleh berselisih dan tidak boleh mengajak kepada kelompok si fulan. Partainya si fulan, pendapatnya si fulan, atau pendapatnya si Anu. Yang wajib adalah dakwah itu harus satu, yaitu mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada kitab Allah, mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang wajib kita lakukan bukan mengajak kepada nama-nama ini, kelompok-kelompok ini, atau fulan-fulan pribadi-pribadi ini, sungguh ini menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan ini akan membawa kepada perpecahan kaum muslimin dan kita akan digiring dan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok yang celaka dan binasa yang telah diingatkan untuk diwaspadai jalan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. al aslul لزوم جماعة المسلمين وطاعة الحكام بالمعروف ولو كانوا فساقا وتحريم الخروج عليهم والأحاديث في وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وحرمة الخروج عليهم كثيرة جدا حتى وصفها بعض العلماء بالمتواترة ومنها حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثره وامورا تنكرونها قالوا فما تامرنا يا رسول الله قال ادوا اليهم حقهم وسلوا الله حقكم حقهم الطاعه بالمعروف وعدم المنابذه والخروج عليهم الاصل الحادي عشر وبه نختم الحذر من اصول الدعوه السلفيه الحذر من جعل الدين وسيله للدنيا والحذر من الطرق غير الشرعية في التغيير في تغيير الولاة في تغيير أحوال المجتمع إلى الأحسن في ظنهم يقول الأوزاعي الإمام الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة السنة تحتاج صبر تحتاج مجاهدة لا سيما في أوقات الفتن في أوقات غلبة الأهواء اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم هذا النجاة هذه النجاة أن تقف حيث وقفوا رضوان الله عليهم طريق الإصلاح في الدعوة السلفية يبدأ من الشعوب ويعتقد أتباع منهج السلف الصالح أن الحاكم إنما هو صورة عن الشعب وإنما هو فرد من الشعب أخذا من قول الله تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وقال جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم وقال جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من, من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير سبيل التمكين في الأرض عند أتباع منهج السلف الصالح مرجعه وطريقه إلى الإيمان تحقيق التوحيد والعمل الصالح قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فلا تمكين ولا أمن ولا سعادة ولا رخاء إلا بتحقيق التوحيد والإيمان والعمل الصالح وتوحيد المسلمين على كلمة التوحيد نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا وأن يثبتنا على منهج السلف أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يبارك في دعاة هذا المنهج وأن يسدد خطاهم وأن ينفع بهم البلاد والعباد وأن يجري الخير على أيديهم حتى تعم هذه الدعوة المباركة كل البلاد وأن يدخل الناس فيها أفواجا وما ذلك على الله بعزيز وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه Hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Perhatikan para jamaah, poin terakhir niki. Prinsip dasar dakwah ahli sunnati wal jamaah dan dakwah salafiyah yaitu tetap konsisten bersama jamaah kaum muslimin dan mentaati pemimpin-pemimpin mereka dalam kebaikan. Sekalipun pemimpin-pemimpin tersebut fasik dan haram kita keluar membangkang, memberontak dari mereka. Hadis-hadis tentang wajibnya kita mentaati para penguasa dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Sangat banyak. Sampai para ulama kita menyebutkan bahwasanya hadis-hadis tersebut derajatnya hadis mutawatir. Di antaranya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sungguh kalian akan melihat setelahku asarah. Itu sikap penguasa dan orang-orang tertentu akan lebih mengedepankan orang lain daripada rakyatnya. Lebih mengutamakan dirinya atas rakyatnya. Dan beberapa perkara yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kami saat itu ter kalau terjadi?" Kal, Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Tunaikanlah hak mereka." Hak penguasa, apa haknya untuk ditaati dalam ma'ruf dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taati para penguasa dalam kebaikan dan jangan kita menentang mereka, jangan pula membangkang kepada mereka, jangan pula kita berkudeta eh, dan jangan pula kita keluar dari mereka. Kemudian yang terakhir dan ini poin yang ke-11 di antara prinsip dasar dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, waspada. Jangan sampai jadikan agama ini sarana dan bantu, batu loncatan untuk menggapai dunia. Dan waspadalah terhadap cara-cara dan sarana-sarana dan jalan-jalan yang tidak syar'i dalam merubah keadaan umat dan yang terjadi di masyarakat kita. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah taala telah mengatakan, sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Maka ketika kita berjalan di atas sunnah ini membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesungguhan. Lebih-lebih di zaman yang penuh dengan syubhat, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan hawa nafsu. Maka beliau mengatakan, sabarkan dirimu di atas sunnah. Dan berhentilah di mana para sahabat, para salah berhenti. Dan katakan seperti apa yang mereka katakan. Dan tahan diri dari segala yang mereka tahan dirinya, diri darinya. Dan jalanilah jalan pendahulumu yang soleh dan jalanilah jalan pendahulumu yang soleh. Sesungguhnya engkau akan cukup sebagaimana mereka juga telah cukup dan mungkin engkau laksanakan sebagaimana mereka mungkin untuk melaksanakannya. Maka perlu diketahui sesungguhnya jalan untuk memperbaiki umat ini, masyarakat ini dalam prinsip dakwah ahlu sunnati wal jamaah memulai dari rakyat. Perbaikan itu dari rakyat dan dalam keyakinan salafus saleh, sesungguhnya penguasa itu hanya sebatas foto dan potret dari rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, maka penguasanya pun akan baik. Kalau rakyatnya rusak, maka penguasanya pun akan rusak. Hal ini telah disinyalir, telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dengan jelas. Yang artinya, demikianlah kami kuasakan sebagian yang zalim di atas yang zalimnya. Karena apa? karena perbuatan mereka. Oleh karena itu juga telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain. Yang artinya, demikianlah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum. Sehingga mereka sendiri yang merubah diri mereka. Dan Allah Azza wa Jalla maha mendengar lagi, maha mengetahui. Kemudian juga, dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang para sahabat ketika perang Uhud. Apa kata mereka setelah mereka kalah? Kultum anna hadha. Kalian berkata dari mana datangnya ini kok bisa kalah kita? Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan kul huwa min indi anfusikum. I kekalahan itu datangnya dari diri kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala-galanya. Maka jalan untuk mencapai kejayaan, kekuasaan di dunia ini otomatis di akhirat. Ini di dunia ini mencapai kekuasaan di dunia ini dalam pandangan dakwah ahlus sunnati wal jamaah yaitu satu-satunya kembali kepada al-iman wa tauhid. Membenarkan iman kita, membenarkan tauhid kita, akidah kita dan beramal dengan amal saleh yaitu beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran yang artinya Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh akan dijadikan mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan Allah Azza wa Jalla akan kokohkan bagi mereka agama ini yang diridhoi olehnya. Dan Allah Azza wa Jalla akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Tetapi apa syaratnya? Beribadah hanya kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka tidak akan pernah ada kemenangan, kejayaan, kebahagiaan, kehidupan yang makmur, yang aman, damai, sentosa kecuali dengan memurnikan akidah, memurnikan iman dan beramal soleh dan mengajak kaum muslimin dan mengajarkan kaum muslimin dan memuasiwati kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Maka beliau dalam akhir kajiannya berdoa kepada Allah azza wa jalla agar Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang berada dalam jalan kelurusan dan menetapkan kita di atas manhajus salafus salih ridwanullah anhum ajma'in. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberkahi para duat, duat ahli sunnah meluruskan jalan mereka dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bermanfaat bagi hamba dan negeri ini.